Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din wa wasakumullah. Sebelum kita lanjutkan warakallahu fikum, tentunya kami berharap semuanya sudah menghafalnya hadis yang ketiga. Jadi semuanya setoran satu persatu warakallahu fikum diurutkan dari sini. Kemudian yang terakhir nanti ditutup dengan Akhuna Abdurrahman. Dia nanti setoran hadis yang pertama. Sudah janjikan satu pekan persiapan. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal antum hadis, hadis yang ketiga. Iya. Ayo, na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul qala qala Rasulullah sallallahu alaihi Islam wa khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa wal fadl. na'am hadis yang ketiga Naam, fadhal. Qala qala Rasulullah Nah barakallahu fikum faddal Naam, fadal. Antum dapat belum masuk ketiga Belum kan? Harus nah, pertama nanti siapkan ya. fadl, fadl, Anda apa? wa Rasulullah wa Muhammad Rasulullah wa wa wa ita'iz zakat haji Naam, fadhal. Apa? Nama? Ayat ketiga mana? <laughs> Fadhal, fadhal. An Abdullah bin Umar. Sudah hafal belum? Hadis ketiga hafal belum? Sudah belum? Kalau belum, besok. قال عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان الله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه آه، والحج وصوم رمضان رواه مسلم. آه، تفضل اخو سامه. boleh balik. Ayo na'am barakallahu fiik. Faddal. Abdurrahman, juz pertama. Yang eh, jangan diam ya, diam ya, jangan ada yang tertawa ya. Eh, bismillah, fadal. Innamal a'malu Jadi waktunya khawatir terbuang jadi Insya Allah antum setorkan besok malam Kamis Rabu. Paham ya? Namun, harus serius, santai, tenang. Bacanya santai, tenang, lancar. Hadis yang pertama. Enggak usah yang panjang dulu, yang pendek dulu. Hadis pertama, dengarkan baik-baik ya. Innamal a'malu niat, Paham ya? Bukan innamal a'lamu, innamal a'malu. Jangan bolak-balik. Nah, nanti kalau antum punya hadisnya, pinjam yang lainnya ada kan? Mungkin antum megang hadisnya keliru bacanya, disetorkan nama yang lainnya dulu biar benar cara ngapalnya nanti. Paham Nah, ya? Nah, insyaallah antum malam Kamis, bukan besok. Besok masih malam Rabu, malam Kamisnya antum. Hadis pertama. Sampai nanti antum lancar baru lanjut lagi. Nah, barakallahu fikum karena memang eh barakallahu fikum latihan seperti itu. Insyaallah ya. Eh, na'am. Antum belum mampu kan? Belum mampu menghafal kan? Sudah? Teman bu, udah hafal hadis ketiga? Ya, nanti gampang-gampang kalau sudah. Hadis pertama sudah? Eh, bismillah. Dengarkan, dengarkan Abdurrahman. Yaqul Yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana sijir, faman kana sijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه Ayo nah, Masya Allah Hasan eh, Insya Allah ya, Abdurrahman Jangan kalah eh. Ini Abdurrahman satunya Insya Allah Abdurrahmannya tapi itu nggak boleh kalah Insya Allah malam Rabu siap ya Lancar insya Allah ya Atau malam Kamis tadi ya Malam Kamis Barakallahu fikum Labas insya Allah Seperti itu dilatih Abdurrahman. Antum sebagai saksinya kemarin siapa antum kan? Eh, itu selama sepekan bagaimana? Eh? Ya. Pas satu setelah antum lancar. Ya lancar juga kan? Eh, ulangi terus. Sampai nanti lancar baru lanjut lagi. Enggak masalah Abdurrahman, yang penting antum semangat. Naam, barakallahu fiik. Kita lanjutkan barakallahu fiikum hafizakumullah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kita masih seputar pada penjelasan rukun Islam karena hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang rukun Islam bahwasanya Islam ini dibangun di atas lima perkara siapa yang bangun Allah Subhanahu wa taala yang bangun adalah Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik qala wa anna muhammadan rasulullah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah la taktafi syahadatu an la ilaha illallah tidak cukup persaksian bahwasanya la ilaha illallah wa huwa la ya'taqidu bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ini. Enggak cukup bersaksi dengan satu persaksian saja. Asyhadu an la ilaha illallah, enggak cukup itu tak. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan dia tidak meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak cukup. Paham ya? Harus meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Rasulullah, nubbi abi ikra wa ursila bil mudatsir diut diangkat menjadi nabi dengan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian diutus dengan apa? Dengan surat Al-Mudaththir di awal itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, na'am harus meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-yahuda yashhaduna an la ilaha illallah. Dikarenakan orang-orang Yahud, nah barakallahu fikum, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Lakin la yu'minuna bi risalati Muhammadin sallallahu akan tapi mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik orang Yahud. Nah, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, akan tetapi mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa la yudkhiluhum fil Islam. Maka yang seperti ini tidak bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Jadi harus syahadatain syahadatain. Faman syahida an la ilaha illallah fa innahu la tanfa'uhu hatta yusaddiqa bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka yang seperti ini tidak bermanfaat baginya sampai dia membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam wa fima amar dan juga mentaatinya terhadap apa yang Rasulullah perintahkan wa ma nahaa anhu wazajar dan meninggalkan seluruh apa yang Rasulullah larang dan yang Rasulullah hardi nah barakallahu fikum ini termasuk bentuk apa bentuk makna enam e, persaksian bahwasanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ini tadi nah barakallahu fikum tasdiquhu fima akhbara. Kemudian apa lagi berikutnya? Wastinabuhu ma naha anhu wazadar. Apa lagi? Ta'atuhu fi ma amar. Jadi tiga perkara itu sangat terluputkan. Jadi bentuk dia konsekuensinya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah tiga perkara tadi itu. Nam tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan terhadap apa yang Rasul kabarkan. Kemudian ta'atuhu fi ma amar, mentaati Rasulullah pada seluruh perkara yang telah perintahkan. Kemudian wastinabu manaha anhu wazdajar dan meninggalkan menjauhi perkara yang telah larang dan yang telah hardik. Tiga perkara tadi. Termasuk bentuk apa? Nah, merealisasikan mewujudkan enam keharusan daripada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Wa ya'budallaha jalla wa ala bi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Walla dan tidak beribadah kepada Allah bihawahu wal bid'ah wal muhdasat. Tidak beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya, tidak pula dengan perkara-perkara bid'ah, tidak pula dengan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara baru dalam agama. Karena agama Islam ini sudah apa? Sudah sempurna. Layak yahtaju ila ziyada wala nuksan. Tidak perlu tambahan, tidak pula pengurangan barakallahu fikum. Oleh karena itu, hindari perkara-perkara bid'ah dalam agama ini, baik yang dikenal dengan memperingati Maulid Nabi atau memperingati Isra Mi'raj atau memperingati hari-hari yang lain. Nah, barakallahu fikum selain apa? Selain yang disyariatkan dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Naam. Fala budda minasyhadatain, maka harus nah barakallahu fikum dua persaksian ini harus bi an yantiq bi an yantiqa bihima jami'an yaitu harus mengucapkan kedua-duanya asyhadu alla la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah harus itu nah, syahadatain na'am au yantiqa bila ilaha illallah ma'atiqadihi atau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah bersamaan keyakinannya anna muhammad rasulullah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah harus ini ya fatakunu dakhilatan dimna maka menjadilah keyakinan bahwasan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah masuk dalam apa? persaksian la ilaha illallah sebagaimana kandungan di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya mau tidak mau apabila dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah harus juga bersaksi apa? asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Amma idza qala ana asyhadu an la ilaha illallah lakin la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun apabila orang berkata Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, akan tetapi aku tidak bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi dia hanya satu tak. Paham ya? Satu syahadat saja. Ini bagaimana seperti ini kita lihat, fayuqal anta kafirun billahi azza wajalla. Kamu telah apa? Kamu telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena satu tak. Nah, bagaimana dia bersyahadah la ilaha illallah kemudian tidak mau bersyahadah apa bahwasanya Muhammad utusan Allah fa fanaqatta syahadatak engkau telah membatalkan persaksianmu alla illallah berarti mau tidak mau harus itu ya jadi ketika orang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah mau tidak mau konsekuensinya harus juga apa wa asyhadu anna muhammadan rasulullah na'am li'anna Allah arsala muhammadan sallallahu alaihi wasallam Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengutus, perhatikan baik-baik dalam kitabnya itu ya. Li'annallaha arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza kafarta bir rasul, kafarta bil mursil. Maka apabila engkau telah kufur terhadap rasul, berarti engkau telah kufur terhadap mursil. Siapa mursil? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Rasul, Rasulullah mursil siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala nabi mursal kan itu ya enggak na'am barakallahu fikum oleh karena itu li'anal iman bihima mutalazimun karena beriman dengan keduanya itu perkara yang wajib perkara yang harus jadi syahadah alla ilaha illallah harus juga diiringi dengan apa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nah harus itu ya jadi dua persaksian itu jangan sampai terlupakan namanya syahadatain Nah, adapun orang Jawa menjuluki kalau Maulid Nabi eh, di alun-alun, alun-alun itu lapangan sarana namanya sekatenan katanya. Kata sekatenan dari kata syahadatain. <laughs> Allah musta'an. Benar enggak, Pak? Kata orang-orang seperti itu ya, tapi jangan masa memperingati syahadatain dengan apa? Mempersembahkan tumpeng, tahu tumpeng ya? Tumpeng itu semacam nasi yang dibikin wah, besar itu ya, bentuknya gunung itu. Allah musta'an. Hati-hati. Ritual-ritual seperti itu na'am dihindari karena khawatir na'am barakallahu fikum mau tidak mau nanti arahnya kesyirikan. Ya, gunung meletus malah mereka tidak apa? berdoa kepada Allah taala malah ke pantai selatan. Ngapain? Bawa tumpeng dari itu. Dipersembahkan untuk siapa? Yus ya, Akhizub. Ke pantai selatan ke rumah siapa? <laughs> Iblis. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas nah ke para setan sana ya. ya katanya Ratu Pantai Selatan Nyiroro Kidul katanya. Nah, barakallahu fiikum kemudian istilah lainnya nyi apa? nyeblorong Allah musta'an. Enggak perlu kita takut barakallahu fikum. Kalau seandainya ditimpa sebuah musibah seharusnya kembali kepada Allah taala. Nah, inilah termasuk apa? yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu mereka berbuat kesyirikan ketika apa? Ketika senang, tenang, bahagia, berbuat kesyirikan. Tapi ketika ditimpa sebuah kegentingan, kesusahan mereka benar-benar ikhlas karena Allah taala. Bayangkan itu. Tapi zaman sekarang bagaimana? Sudah ditimpa kegentingan, gempa bumi, gunung meletus malah ke pantai selatan. Eh, Kesana pun malah nggak bawa doa, yang dibawa tumpeng tadi itu. Allah musta'an. Ini sekedar apa? Menyebutkan realita kenyataan yang ada seperti itu. Allah musta'an. Jadi perlu kita berhati-hati Barakallahu'alaikum fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Qala iqamis rukun Islam yang kedua adalah menegakkan salat. Perhatikan baik-baik Abdurrahman. Jadi yang pertama syahadatain, yang kedua salat. Kenapa sih kok nggak salat dulu baru syahadah? Karena salat itu nggak diterima kecuali dengan tauhid. Di dalam syahadatain terkandung tauhid enggak? Naam. Di dalam syahadatain terkandung apa? Tauhid. Nah, salat tanpa tauhid diterima atau tidak? Tidak diterima. Oleh karena itu dakwah pertama kali ketika Rasulullah mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, itu yang Rasulullah arahkan apa? Agar mendakwakan tauhid dulu. Eh, Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Rasulullah tidak mengarahkan pertama kali kamu dakwakan salat dulu, enggak ngomong gitu. Tapi apa? Pertama kali yang kamu dakwakan nanti hendaknya apa? Hendaknya mengajak mereka ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa tauhid walaupun dia sholat seribu kali nggak diterima gitu loh. Oh ya. Oleh karena itu rukun yang kedua wa iqamis sholat, menegakkan sholat. Lam yakul wa antusalliya. Perhatikan tidak mengatakan kamu sholat karena beda. Kamu sholat dengan menegakkan sholat. Karena kalau cuma sholat, setiap orang sholat bisa. Tapi untuk menegakkan benar-benar dengan khusyuk, tumanina dan juga rukun-rukun kewajiban dalam sholatnya terwujudkan itu kan jarang sekali. Paham ya? Ada orang yang sholat jempalian. Tahu jempalian antum? Tahu jempalian ramen? Sholatnya itu cepat sekali gini. Paham ya? Nah, maksudnya itu bagaikan dipermisalkan bagaikan ayam yang matok apa? Matok makanan itu. Ada seperti itu modelnya karena keburu kerja. Nah, jadi dia sholatnya jempalian itu. Jangan barakallahu fikum diupayakan ketika sholatnya benar-benar semaksimal mungkin. Nah, benar-benar kita membaca dengan apa? dengan tenang, tumaknina, sakinah, barakallahu fikum digerakkan mulutnya. Jangan diam aja ya Abdurrahman ya. Jangan diam aja digerakkan mulutnya. Nah, mulai dari awal salat sampai akhir. Nah, barakallahu fikum. Kalau salat diam aja ini bagaimana salatnya? Enggak sah. Lambatannya di mana? Dalam hati enggak diterima. Masa mata dalam hati? Kaidahnya apa kaidahnya? Kaidahnya apa? Kaidahnya? Kaidahnya apa? Kalau salat harus digerakkan mulutnya, kalau niat dalam hati apa? Apa? Naam, itu niat-niat kaidahnya. Adzikru mahalluhu fil lisan wa niyatu mahalluha fil qalb. Zikir itu tempatnya di lisan. Bukan di hati, dilafatkan, diucapkan. Sedangkan niat tempatnya di mana? Di hati. Jadi enggak perlu antum nawaitu usoli, enggak perlu. Paham ya? nawaitu an atawaddoa enggak perlu. Nawaitu an usaliyal asra enggak perlu. Paham ya? Nah, secara tidak langsung ketika antum mengambil air wudu, mendengar adzan asar mau ngapain? Mau ngapain? Salat asar. Sudah enggak perlu lafaz lagi niatnya. Paham ya kaidahnya nih? Zikir tempatnya di mana? Di lisan. Sedangkan yang namanya niat tempatnya di di hati. Jadi kalau antum salat kok enggak baca, oh, diam aja gini. Tadi antum baca enggak? Baca. Di mana? Dalam hati. Lah kenapa lafazkan hutangnya banyak? Mikir utang ya ternyata. Paham ya? Allah musta'an, jangan sampai terjadi barakallahu fikum karena ada yang seperti itu modelnya. Khusyuk sekali dia diam gitu. Wah, Masya Allah. Tapi dia nggak baca apa-apa. Salatnya kira-kira bagaimana? Nggak diterima. nggak diterima barakallahu fikum oleh karena itu perlu direnungi kembali barakallahu fikum. Jangan apa? Jangan naam salat cuman diam saja. Ditanya alasannya kenapa merenungi. Ternyata merenungi hutang. Allah musta'an salat dia masih merenungi hutangnya sekian sekian sekian jadi dia enggak baca nih. Allah musta'an enggak terima ya. Nah, hati-hati. Jadi jangan sampai kita cuman apa? Cuman melaksanakan salat menegakkan salat. Kita semaksimal mungkin banyak kekurangan kita masih banyak sekali. Kelihatannya kita sudah khusyuk, tumaninah, terkadang apa? terganggu pikiran-pikiran yang ada tapi jangan lupa terlafatkan barakallahu fikum. Jangan lupa terlafatkan ya Iqbal. Ya, dilafatkan, digerakkan mulutnya ya. Digerakkan mulutnya. Khalid Ayo na'am barakallahu fikum. Semuanya sama saja. Kita semuanya berupaya semaksimal mungkin, banyak pikiran ataukah tidak, lafadzkan. Nah, setelah selesai salat nanti urusan lain lagi. Yang jelas ketika salat diupayakan semaksimal mungkin bacaan-bacaan tersebut tidak terluputkan. Naam, kita lihat. Lam yakul wa antusalnya, Rasulullah tidak mengatakan kamu salat, Ya, tapi tegakkan dan menegakkan solat. Bukan kamu solat. Karena kalau solat itu seperti itu tadi. Solat itu macam-macam bentuknya. Tapi kalau menegakkan solat itu maknanya apa? Li'annahu laisal maksud wujudas salah. Karena yang diinginkan itu bukan semata-mata solat telah ditunaikan. Bukan itu. mal maksudu. Perhatikan baik-baik dalam kitabnya itu. mal maksudu. Antuqama ala haqiqatiha biarkaniha wa wajibatiha wa Hanya saja yang diinginkan adalah ditegakkan sholat tersebut sesuai dengan hakikatnya serta rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya yang dalam sholat tersebut perkara-perkara wajib dalam sholat dan syarat-syaratnya ingat-ingat ya termasuk rukun sholat adalah apa? rukun sholat apa diantaranya? Eh? apa? kemana? rukun sholat rukun sholat apa diantaranya? antaranya? Antum pertama kali salat ngapain antum? Takbiratul ihram. Paham ya? Rukun-rukunnya jangan ter sampai terlupakan ya. Surat Al-Fatihah di antaranya juga. Karena rukun dengan syarat itu lain. Kalau syarat di luar amalan, kan rukun di dalam amalan. Wudu rukun salat atau syarat sahnya salat? Wudu. Syarat atau rukun? Hmm? Syarat kala di luar sholat, Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Jadi maknanya di sini adalah apa? Ditegakkan sholat sesuai dengan hakikatnya, rukun-rukunnya, perkara-perkara yang wajib dalam sholat dan juga syarat-syaratnya. Jadi yang rukun itu bukan apa? Bukan apa? Bukan atau mengangkat tangan ini. Tapi apa? Allahu akbar takbiratul ihramnya. Paham ya? Kalaulah seandainya itu misalkan terlupakan, misalkan ini Allahu akbar, sah enggak salatnya? sah takbiratul ihram yang penting. Tapi kalau antum misalkan ini ya, enggak baca takbiratul ihram enggak sah. Maksudnya perlu diperhatikan baik-baik itu enam. Karena apa? Karena pembahasan ini di dalam kita fikih bukan di sini, ini hanya menjelaskan mengenai menegakkan salat itu bagaimana? Menegakkan salat sesuai dengan hakikatnya beserta rukun-rukunnya, perkara-perkara yang wajib di dalamnya dan juga syarat-syaratnya. Naam. Ma'a ikhlasi halillahi azza wa jalla bersamaan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fala Buddha min hadha maka harus ini ada. Ikhlasnya harus ada. Antum solat walaupun persis seperti solatnya Rasulullah, tapi enggak ikhlas diterima nggak, Isob? Enggak diterima. Karena termasuk dua syarat diterimanya sebuah ibadah apa? Dua syarat itu ikhlas dan mutabaah. Dua syarat ini harus terpenuhi. Orang beribadah, solat atau yang semisalnya harus ikhlas dan mutabaah Ikhlas itu mengharapkan wajah Allah, mutabaah apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya ikhlas dan mutabaah itu akan terwujudkan kalau orang itu punya apa? Punya ilmu. Paham ya? Memiliki ilmu. Karena kalau beribadah tanpa ilmu tidak diterima pantunnya. Naam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. perhatikan baik-baik Abdurrahman. Nah, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Syarat terimanya ibadah ada berapa? Hmm? Eh? Ada berapa? Dua, apa dan apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, ikhlas dan mutaba'ah. Perhatikan baik-baik. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Apa itu? Nah, an-nafyu wal isbat. Makna la ilaha illallah. Bahasa Arabnya La ma'budu bihaqqin illallah. Ahsantum barakallahu fikum. Seperti ini jangan terlupakan. Rukun Islam ada berapa? Nah, lima. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Amma man ata bi suratis shalah min ruku' was sujud min ghairi ada pun orang yang datang eh, dengan membawa bentuk solat ya solat ada rukuknya sujudnya tapi tanpa tuma'ninah eh, banyak gerak ya nah barakallahu fikum apalagi toleh kanan toleh kiri nah, nah anda ingatkan sekali lagi ya karena mungkin ini ada keterkaitannya kalau solat jangan mainan jedutan jedutan itu bahasa Jawa kalau bahasa Indonesia Allah alam apa bunyikan ini kletuk kletuk kletuk kletuk itu paham ya itu dihindari. Anak sering dengar itu nanti ya, ya. Nanti kalau masih ada kalau sholat mainan itu, itu berarti nggak fokus dia sholat. Mas sholat masak mainan tangan. Kletuk-kletuk-kletuk itu. Paham ya? Itu dihindari semuanya. Nah, kalau mau bunyikan nanti setelah sholat sholat. Paham ya? Ketika biasanya mereka lakukan ketika apa? Bangun dari eh? Bangkit dari apa? Sujud mau naik ke atas itu. Eh? Allahu Akbar, kletuk kletuk kletuk itu. Ini ya. Hindari semuanya. Hindari itu ya. Itu berarti dia tidak fokus. Bagaimana orang sholat sama sedutan? Paham ya? Itu hindari ya. Bawahan. Ya, nah, kalau fikum. nggak perlu nyebutan satu persatu tapi ada. Paham ya? Itu dihindari semuanya. Jangan dibiasakan. Kalau mau bunyikan tuh nanti setelah selesai. Dalam sholat jangan sampai ada kedengaran lagi ya. Ya ini bisa dikatakan yang berlalu-berlalu yang berikutnya semoga nanti dibenahi dan lebih maju. Dalam artian jangan ada lagi yang bunyikan tadi itu kecuali setelah apa? Salat. Nah, barakallahu fikum ini. Datang orang itu datang dalam keadaan apa? Nah, mendatangkan salat juga ruku, sujud tapi tanpa tuma'ninah. Tuma'ninah itu ketenangan hati ya. Au au bi ikhrajiha an waqtiha bi Atau dia salat Nah, barakallahu fikum salatnya persis cuman keluar dari waktunya tanpa ada udur. Eh, salat duhur jam apa? Nah, jam 4 sore. Perhatikan Abdurrahman. Antum ngapain itu? Perhatikan baik-baik. Salat zuhur jam 4 sore, sah enggak salatnya? Eh, pada asalnya enggak sah. Bagaimana salat zuhur jam 4 sore? Keluar waktunya tanpa udzur lagi. Tanpa udzur lagi. Beda kalau safar. Nah, perhatikan baik-baik. Beda kalau safar. Kalau safar nanti ada jamak takdim, jamak takhir lain lagi urusan yang jelas. Kalau tanpa udzur yang syar'i enggak boleh kita mengeluarkan apa? enam waktu-waktu salat dari waktunya. Allahu musta'an karena nanti yang namanya waktu salat sudah di Tetapkan. Kita lihat berikutnya. Autaraka salat ma'al jamaah atau sengaja meninggalkan solat bersama jamaah. Nah, faham dalam yukim shalah yang seperti ini tidak dikatakan menegakkan solat, sengaja meninggalkan jamaah, solatnya sendirian terus. Nah, tapi kalau solatnya dua orang terus bagaimana? Dikatakan jamaah enggak, Abdurrahman? Solatnya dua orang aja. Nah, kalau misalkan dia di kampungnya, lagi pulang ke kampung misalkan di masjidnya, masjidnya besar tapi nggak ada orang yang solat situ kecuali imamnya saja. Nah, dua orang kan berarti jamaah enggak? Jamaah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang jelas ini semuanya termasuk bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk enam yang disebut dia sholat tapi belum menegakkan sholat karena tidak setiap orang yang sholat itu beruntung. Ada orang yang sholat tapi apa? Tapi dia celaka. Eh, perhatikan baik-baik Tolha. Ada orang yang sholat tapi celaka. Yaitu orang yang bagaimana? Orang yang celaka dalam sholatnya bagaimana? Eh? Dalam surat Al-Maun apa itu antum? Orang-orang yang sholat tapi celaka sholatnya. Fawailun lil musallin. Naam, celakalah bagi orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai di sini maksudnya bisa jadi dia melalaikan waktunya, keluar dari waktunya baru sholat, atau ketika dalam posisi sholat dia lalai, ingatnya lainnya bukan apa menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak fokus atau tidak tumaninah atau tolah-tolah kanan kiri. Paham ya? Jadi kalau salat upayakan semaksimal mungkin, semaksimal mungkin memandang arah sujud. Paham itu ya? Nah, kalau ke kanan, kiri, apalagi ke atas, apalagi merem gini sengaja, nah barakallahu fiikum hindari. Nah, anak kalau salat kalau enggak memejamkan mata itu enggak enggak khusyuk Ustaz katanya. Jangan, itu bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Jadi upayakan tetap melek matanya, terbuka melihat arah sujud tadi itu. Jangan toleh kanan kiri, paham ya? Atau makan dia ke atas atau merem eh? khusyuk tenang tapi dia enggak apa? Enggak orang pada rukuk dia enggak rukuk. Tidur. Allah musta'an. Hati-hati itu ya. Allah musta'an. Jadi hindari. Naam karena apa? Karena perkara salat bukan perkara yang sepele. Naam, seperti itu. Adapun kalau dia misalkan benar-benar istilahnya apa? tenang, tumanina, merenungi bacaan-bacaan ayatnya atau yang lainnya insyaallah taala itulah yang diharapkan. Kita lihat berikutnya. Naam. Fa imma an la yuqimaha aslan wa takuna salatuhu batilatun. Ima bisa jadi apa? Dia tidak menegakkan secara asalnya. Nah, dalam artian tidak menegakkan sesuai dengan apa rukun-rukunnya, tidak pula syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum maka salatnya batilah. Dia sholat tanpa wudhu misalkan. Air ada, dia mampu. Dalam keadaan dia berhadas. Sholat dia. Sholat duhur tepat waktunya. Gimana sholatnya? Nggak sah. Hati-hati itu kalau fikum na'am. Karena mungkin, wahana kalau mau wudhu ini sudah ketinggalan malu dengan yang lainnya. Akhirnya nggak wudhu dia. Langsung ikut sholat itu aja. Nggak sah sholatnya. Paham intinya? Na'am. Kita lihat berikutnya. Aula yutimma iqamataha bitarkil jamaah atau dia tidak menyempurnakan menegakkan salat tersebut dengan meninggalkan jamaah. Jadi dia tetap salat cuman enggak menyempurnakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia sengaja untuk meninggalkan jamaah. Seharusnya salat jamaah dia malah di belakang, ya, bikin Nescafe dulu, ya, bikin kopi dulu misalkan akhirnya terlambat salat jamaah. Teman, perhatikan baik-baik. Naam barakallahu fikum seperti itu. Ya, jangan sampai ya. Naam, seperti itu jangan sampai ada pada diri kita semuanya berupaya semaksimal mungkin mengikuti jamaah tadi itu au ikhradiha an waqtiha bi udrin atau nam sengaja mengeluarkan salat dari waktunya tanpa udzur ingatnya tanpa udzur berarti kalau ada udzur diperbolehkan enggak boleh seperti safar eh, ada jamak takhir jamak takdim itu kita terkadang salatnya di luar waktunya tapi kan karena ada udzur paham ya ada jamak takdim jamak takhiran itu na'am barakallahu fikum Walladhi yukhrituha an waqtiha bi ghairi udrin salatuhu batilatun. Dan orang yang menyengaja mengeluarkan salatnya dari waktunya tanpa udzur, maka salatnya batilatun, salatnya batal, enggak sah. Allah musta'an. Li'annahu lam yusalli salata lati amarahu Allah biha. Sekarang kalau salat tapi bukan di luar waktunya, maksudnya enggak melebihi waktunya tapi kurang dari waktunya. Nah, dia mau kerja ini perkiraan kerjanya jam Jam setengah satu mulainya. Akhirnya dia daripada nanti nggak sempat sholat, sholat jam sepuluh pagi, sholat duhur. Sholatnya sah nggak? Kan menyegerakan tapi kan? Eh? Nggak sah juga ya? Kenapa nggak sah? Karena belum masuk waktunya. Belum masuk waktunya. Sholat duhur jam sepuluh pagi. Eh? Walaupun 4 nggak diterima. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Karena apa? Karena masuk dalam kaidah apa itu? Man ta'ajjala Nah, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Orang yang tergesa-gesa, terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, itu malah justru dihukum dengan diharamkan sesuatu tersebut. Dia pengennya segera dapat salat duhur, tapi belum waktunya. Ya akhirnya malah enggak sah salatnya. Paham ya? Itu dipermisalkan seperti itu. Naam. Seperti kisahnya kemarin apa itu? Orang yang apa ingin segera dapat apa? Warisan. Eh, orang yang dapat warisan Nah, termasuk penghalang warisan apa? Membunuh. Nah, dia sudah enggak sabar lagi bapaknya orang yang bisa dikatakan uangnya banyak sekali MMN uangnya. Anaknya ini pengen segera dapat harta warisan bapaknya ini enggak sabar ya, Pokoknya enggak sabar nih. Pulang ke rumah bapaknya diracun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Pak, minum kopi Pak, ternyata isinya bahan kopi. Isinya apa? Baygon campur budrek misalkan atau campur itu yang obat-obatan itu. Yang akhirnya apa? Bapaknya meninggal, dia bunuh. Nah, pembunuhan inilah yang akhirnya apa? Akhirnya dia malah justru tidak dapat apa? warisan. Allahu musta'an. Jadi, nah perlu diperhatikan baik-baik salat tepat pada waktunya. Kita lihat berikutnya. Wallahu jalla wa ala yaqul dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ayat yang singkat, pendek, simpel dihafal ini mengenai waktu salat. Bahwasanya apa? Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan atas segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Paham ya? Allah taala telah mewajibkan enam salat kepada segenap kaum mukminin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta pada waktu yang telah ditentukan. Nah, salat subuh atau salat fajar dilakukan ketika apa? Terbitnya fajar shadiq. Karena fajar ada dua jenis, fajar shadiq sama fajar apa? kadzib. Kalau fajar kadzib itu yang biasanya orang-orang mungkin pernah menyaksikannya di ufuk bagian timur sana, itu mungkin pernah nah barakallahu fikum yang menyaksikannya itu apa? Ada semacam cahaya putih, tapi cahaya itu hilang lagi. Nah, maksud itu enggak ada terus sampai pagi itu. Hilang lagi, tertutup lagi. Nah, seperti itu fajar kadib namanya. Tapi kalau fajar sadiq ini antum menyaksikan misalkan mulai dari munculnya cahaya yang putih tadi itu sampai pagi sampai siang, ada terus. Apa itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika salat duhur sudah diatur juga waktunya ketika matahari tergelincir ke arah mana? Timur atau utara? Arah barat ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bayangannya ke arah mana berarti kalau matahari ke arah barat bayangannya kemana berarti? Ke timur ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, intinya zawal itu waktunya. Kemudian waktu asar kapan? Nah, kalau bayangan dua kali lipatnya ya. Nah, dan lebih dengan zawalnya tadi itu termasuk waktu surat asar. Kemudian kalau maghrib waktunya kapan? Ketika apa? Terbitnya? Ya, terbenamnya matahari. Nah, kalau fikum. Jangan sampai Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Rafidhah biasanya nunggu bintang muncul dulu. Jadi kalau di Yaman sana, ini kisah aja ya, di Yaman sana, kadang kita kaget. Sudah buka puasa gitu, mereka baru adan. Kenapa? Karena mereka menunggu bintang tadi. Nah, dan bisa dikatakan sana itu hampir tiap hari muncul bintang karena sana itu hujannya bisa dikatakan setahun mungkin dua kali atau bahkan sekali. Paham ya? Terkadang seperti itu. Berarti menunjukkan bahwasanya na'am barakallahu fikum mengakhirkan waktu maghrib kurang tepat sebenarnya ya. Jadi semaksimal mungkin kalau kita lebih didahulukan dalam artian sudah begitu masuk langsung segera bagus untuk maghribnya na'am. Kemudian untuk isyaknya bagaimana? Apa itu? Nah, ketika ufuk bagian barat itu biasanya kalau matahari terbenam itu kan e, muncul semacam cahaya atau yang berwarna jingga. Paham itu ya? Nah, itu nanti kalau udah hilang semuanya, gelap masalah waktu Isya. Semua sudah diatur barakallahu fikum, semuanya sudah diatur di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Fallahu la yaqbalu sholata fi ghairi hadzal waqti alladhi haddadahu laha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat Nam pada selain waktu ini yang telah ditentukan. Fa idza akhrajtaha an waqtiha lam tusalli kama amarakallah. Maka apabila engkau telah mengeluarkan salat dari waktunya, kamu tidak salat sebagaimana yang Allah taala perintahkan. Inna masallai ala hasabi hawaka. Akan tetapi kamu salat sesuai dengan hawa nafsumu illa an takuna ma'dzuran bi ghalabaka Aunisyanin taro'a 'alaik. Artinya kecuali kalau kamu dapat udur seperti tertidur. Eh? Seperti apa? Nah barakallahu fikum tidur yang sudah mengalahkanmu karena orang itu terkadang perhatikan Abdurrahman orang itu terkadang dengan yang namanya ngantuk itu bisa dikatakan hampir setiap orang nam terkalahkan dengan ngantuknya paham ya karena ngantuk itu bisa dikatakan nikmat eh, nikmat enggak nikmat jadi barakallahu fikum anisnya eh, naam An-nu'as yaitu ngantuk itu dikenal dengan muqaddimatun naum, pembukaan tidur. Jadi orang tidur seringnya apa? Sebelumnya ngantuk terlebih dahulu. Ya, jarang sekali antum menyaksikan orang tidur tanpa ngantuk sebelumnya. Paham ya? Antum kalau enggak ngantuk merem gini, kira-kira tidur enggak kira-kira? Eh? Kalau antum enggak ngantuk, merem gini tiba-tiba tidur enggak? Biasanya ngantuk terlebih dahulu, muqaddimatun naum. Nah, ini kata beliau, kecuali kalau antum dapat udzur eh, karena mungkin tertidur yang sudah mengalahkanmu, aunisian atau karena lupa, toro alaik yang muncul padamu, maksudnya dia lupa benar-benar lupa. Barulah dia nanti menggantikan di waktu dia ingat tersebut. Itu pun para ulama berbeda pendapat kalau masih ada waktunya. Kalau masih ada apa? Waktunya. Tapi kalau ingatnya sudah beberapa hari baru ingat, nah barakallahu fikum ketidaksengajaan seperti itu insyaallah taala kalau dia memperbanyak amal-amal soleh diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Aw kunta mimman yubahu lahu al-jam'u wa aradta an tajma'a adh-dhuhra wal ma'al 'asri. Atau kamu termasuk orang yang diperbolehkan untuk menjamak. Atau kamu termasuk orang yang diperbolehkan untuk menjamak dan kamu ingin menjamak antara zuhur bersama asar. Jadi antum salatnya salat zuhur, setelah sholat duhur antum gabung sekalian sholat asar namanya jamaah apa namanya? Antum jamaah takdim. Atau antum sholat asar di waktu asar itu sholat duhur kemudian sholat asar namanya jamaah apa? Takhir. Paham itu ya? Seperti itu barakallahu fiikum. Naam. Ini jamak di sini lain dengan masalah, masalah nahwu ya, bukan jamak taksir ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Awil maghrib isya atau menjamak antara maghrib dan isya menjamak maghrib dan isya. Nah, kalau musafir kan dianjurkan untuk apa? Qasr ya. Tapi kalau maghrib qasrnya bagaimana? Kalau maghrib qasrnya bagaimana? Kalau empat menjadi dua, kalau tiga enggak jadi dua. Eh, kalau tiga tetap tiga ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau dua menjadi berapa? Kalau dua menjadi berapa kalau dia di pasar gitu? Tetap dua. Nah, enggak ada ya. Yang ada itu untuk yang ruba'iyah, yang empat. Duhur jadi dua rakaat. Eh, asar nama asar barakallahu fikum menjadi dua rakaat. Tapi kalau yang tiga yang sulat nah barakallahu fikum yang e, tiga rakaat tersebut tetap tiga, yang dua tetap dua. maaf soalnya ya? Nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya, fahadil ahwalu la ba'sa Keadaan-keadaan seperti ini tidak masalah. Wa takunu salatuka sahihatan li'annaka ma'dzur maka salatun sholatmu tetap sah karena kamu dapat uzur. Uzurnya diantaranya apa ya tadi? Mungkin karena safar, akhirnya dia menjamak solatnya jamak takdim maupun jamak takhir. Yang terakhir, amma man jama'ata li udrin, adapun orang yang meninggalkan jamaah tanpa udur au akhara salat an wakti li ghairi udrin, atau dia menunda mengakhirkan salatnya dari waktunya tanpa udur fa innahu yakunu mudayyi'an lis maka dia menjadi orang yang menyia-nyiakan salatnya. Walaisal muradu bitadyi'is shalah tarkaha. Perhatikan baik ini. Bukan yang diinginkan menyia-nyiakan salat itu adalah meninggalkannya bukan. Innamal muradu bitadyi'iha tadyi'ul waqt. Ini maksudnya. Orang dikatakan menyia-nyiakan sholat itu bukan maknanya meninggalkan sholat, tapi apa? Menunda-nunda waktu sholat. Maksudnya itu ya, menyia-nyiakan waktunya sudah datang waktunya dan tidak ada udur yang syar'i dia enggak segera sholat Itu hati-hati para barakallahu fikum, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sholatnya justru apa? sebagai sumber kecelakaan warahmatullahi wabarakatuh Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.